Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu Wa may yudhlil Wa asyhadu an la ilaha la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan Ba'dal Asr hari Senin 8 Maret 2021 bertepatan dengan 24 Rajab 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fik dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan fikih puasa Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-71. Kita masuk kepada bab 8, bab yang baru. Bab pembatal puasa. Maka kita masuk kepada pasal yang pertama tentang permasalahan tidaklah seseorang yang melaksanakan mufsidatus siam dihukumi batal puasanya kecuali terpenuhi tiga perkara. Perkara yang pertama apa? Al-ilm. Kedua, zikr. Ketiga, al-qasad yakni dengan sengaja. Dan telah kita sebutkan pendalilan-pendalilan dari Al-Quran dan sebagian dari hadis yang bersifat umum. Hadis Ibn Abbas dan Mursal dari Al-Hasan Al-Basri. Inna tajawaza an ummati anil khata wa nisyan wamastukrihu alaih. Adapun sekarang Insya Allah melanjutkan kajian dengan penyebutan pendalilan misal-misal di dalam ahadis. Maka sebelum itu silahkan kepada Ikhwanuna untuk mentasmi'ul matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Kalau al-mu'allif di kitabih al-akhbar as-sahihah في أحكام صيام رمضان في الباب الثامن باب مفسدات الصيام في المسألة الأولى Masalah yang pertama, tidaklah seseorang dikatakan batal puasanya di sisi Allah kecuali terpenuhi tiga perkara. Pertama adalah al-ilmu, dia mengetahui ilmunya bahwa itu dari pembatal puasa. Yang kedua, zakiran. Dia dalam keadaan ingat. Di saat dia minum dan makan dan berhubungan intim dengan istrinya di siang Ramadan, dia dalam keadaan teringat. Tidak lupa. Dan yang ketiga adalah tidak dipaksa atas kehendak sendiri. Maka kita sebutkan pendalilan yang bersifat umum. Pendalilan dari Al-Quran dan hadis bersifat umum. Seperti telah kita sebutkan dan untuk mempersingkat sekarang kita langsung kepada pendalilan hadis-hadis yang khusus. Apa maknanya? Pendalilan yang akan disebutkan dari Al-Quran ataupun Sunnah khusus berhubungan dengan puasa Ramadan. Itu makna pendalilan khusus. Yang masuk kepada persyaratan yang tiga tadi. Disebutkan dari pendalilan di dalam Al-Quran yang bersifat khusus hadis Abi Hakim yang disebutkan oleh penulis di dalam matan lama nazar hatta yatabayana lakum al faytul abiyadu min al-khaytil aswadi min al-fajri ah, afwan min al-khaytil aswadi tidak disebutkan al-fajr belum turun Amartu ila itali aswada wa ila itali abyada faja'altuhuma tahta wisadati faja'altu anduru filail fala yatabinu li فبدأت على رسول الله صلى alaihi عليه وعلى آله terjadi فذكرت له ذلك فقال إن ذلك سواد maknanya ayat setelah itu turun minar ajri di dalam hadis Adi bin Hatim yang dikatakan alaih pendalilannya jelas di mana Adi bin Hatim di saat, di saat turun ayat kata ya tabayyanakum al-faitul abyad min al-faitul aswadi di saat diperintahkan waktu wasbu bahwa hadis ini menghalalkan bagi muslimin di periode setelah al-hadr bahwa sahur itu di, diharamkan maka diberikan rukhsah bagi kaum muslimin ataupun dihalalkan bukan rukhsah dihalalkan untuk kaum muslimin untuk melaksanakan sahur dan hukumnya sunnah namun kapan batas limit itu? Kapan deadline? Kapan waktu diharamkan? Tidak jelas di dalam ayat Al-Quran. Awas saya menyatakan tidak jelas itu di zaman dahulu kasusnya. Adapun sekarang sudah jelas semua. Mari Al-Quran disebutkan sampai terlihat benang putih horizontal dari kegelapan malam. Benang hitam kegelapan malam. Ini tidak jelas apa benang putih dan benang hitam. Maka berkata Adi Ibn Hatim di saat aku satu, maka aku membentangkan ikol yang hitam. Dan aku membentangkan ikol yang putih. Aja aku rumah tahta sadati. Kemudian aku jadikan di bawah bantalku. Kemudian di saat aku bersahur, aku melihat kepada ikhwa itu terus tidak ada listrik dan dunia dalam keadaan gelap maka tidak tampak terus sahur sampai mungkin waktu masuk fajar tidak nampak terus karena waktu fajar memang masih gelap juga balas maka itu ala Rasulullah setelah itu aku datang kepada Nabi menanyakan bagaimana batasan dari hatta yatabayan lakum al-khaytul abyadu minal khaytul aswad. Bagaimana batasannya? Terlihat benang putih dari benang hitam bagaimana? Terdapat dari maka aku aku membawa ekor hitam dan ekor putih. Apa dijawab oleh Nabi? Inna madzalika wa bilail wa bayadun Oh, yang demikian itu wahai Adi bukan ekor putih di atas isfar hitam bukan. Tetapi maknanya adalah over the horizon. Dia di atas dari titik cakrawala di ufuk timur. Yang jelas, jelita tiba-tiba ada seperti ataupun sumber putih yang horizontal. Maka itulah yang diinginkan dengan al fajr. Maka dipahami sekarang bahwa ini adalah waktu fajr. Dan semakna dengan ini, hadis yang kedua dari sahabat Ibn Sa'ad. Di saat disebutkan oleh Ibn Sa'ad, wa unzila di saat turun ayat. Wa kulu wasrabu hatta yatabayan takum al-khaytul ajad min al-khaytul aswadi wa lam yanzil min al-fajr. Di sini kita mengetahui bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Tetapi ayat per ayat per ayat bahkan di sini pun terputus. Al-Khaitul Asyadi selesai. Maka maka dan itulah hal bagi kalian akan berhubung Ilalakum layla satu arrafatu ila ikum. Maka halal tiga perkara ini sampai jelas benang putih dari benang hitam. Selesai. Tidak disebutkan minal qadr. Maka Sahal ibn Sa'ad pun Maka disebutkan wakana rijalun idza aradu as-sawma rabata ahaduhum bi di aw khayr aw abyada wal wala yazal yakul hatta yatabayyana lahu ru'yatahuma ru'yatuhuma. Fa'anbatani. Fa'alimu anna mayati alail binan nahar. Maka sama kasusnya. Syekh Ibn Sa'ad menceritakan ada seseorang benang putih dan benang hitam. Disimpan di, di kakinya. Diikatkan di kakinya. Benang putih, benang hitam. Makan kakinya. Waduh, terus belah ini. Kapan perangnya. Terus makan, terus makan. Sampai itu maka akhirnya diajukan kepada ayat minal fajri. Maka diketahuilah setelah itu bahwa yang ini adalah benang hitam dan maka ini pendalilan dari dua yang disebutkan oleh penulis sebagai pendalilan yang sorry dan juga pendalilan yang berdalil dengan os maknanya pendalilan Al-Quran yang berbicara tentang puasa. Adapun hadis Allah عن أبي بن حاتم متفق dari Sahal bin Sa'ad pun muttafaqun alih Jelas bahwa Adi radhiyallahu anhu maka Adi radhiyallahu anhu membawa ikal putih dan ikal hitam disimpan di bawah nampak. Makan dan terus melihat. Tidak terlihat akhirnya dia telah masuk kepada waktu fajar. وقعت الخطا في ضبط وقت الصفوف بصداقة حتى يتبين lakum al khaitul abyad min al khaitul aswad apa maknanya faatila wasariba hatta maka sampai tidak terasa dia terus makan minum sampai kapan ya sampai jelas matahari terlihat dan itu di sini pendahilannya adalah dia masuk kepada foto ilmu maka ditanya nanti kepada Nabi. Dan begitu di riwayat Ibn Sa'ad yang mutafakun alaih. Wala yakul yakul ya yatabayin lahu ru'yatuhuma. Ru'yatuhuma. Maka terus makan sampai fajar. balulah kelihatan dari cahaya. Yang kakinya diikat menantikan. itu kapan? Setelah masuk fajar. Berarti saya selanjutnya dari dua hadis ini sahabat-sahabat di sini telah masuk dan mereka dalam keadaan makan. Kalau masalah muallimah maka di saat mereka menanyakan pengajar Malaihi wa ala alihi wasallam Adi Ibn Hatim mengatakan dengan ikol dan Sa'ad Ibn ada seseorang membawa bedak rusak sampai terlihat benang itu menandakan di ufuk timur sudah masuk fajar dan mereka terus makan. Maka berarti mereka dan mereka masih makan. Ini syahidnya. Maka mereka telah masuk kepada khotok. Ini dia pendalilan khotok. Karena tidak. Dan dalil dari sini Nabi tidak memerintahkan kepada Adi. yang mana dia menceritakan aku membuat ipal putih dan ipal hitam aku bantal. Kalau memang permasalahan al-qata itu. Bukan dari syarat, maka Nabi akan memerintahkan Adi Ibnu Hatim untuk mengkodok dua saatnya. Karena telah masuk waktu masih terus makan. Dan begitu pun di hadis Sahih saat seseorang yang terus makan sampai jelas terlihat kakinya hitam dan benang putih bahwa telah masuk waktu fajar, maka orang ini terus makan. Syahidnya Faham Ya'mur bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bin Isra. Nabi tidak memerintahkan untuk sudah kamu berbuka hari ini. Sudah, sudah rusak. Berpuasa dan tidak membayar. Nah ini pendalilannya jelas. Dan di sini menjadi pendalilan lafaz harta bahwa harta di sini di dilihat wal Wahada kama kala ta'ala fi surati al-qadar. Nada Allah itu. Hmm? Matla'il fajr. Salamun dia ya, hatta matla'il fajr. Maka keselamatan pada malam yang diberkahi sampai kapan? Apakah terus sampai siang? Sampai masuk pada hari yang kedua dan malam yang kedua tidak tapi ai eh, hatta yufidu al Koyah oh maknanya ila tulu il fajr. Apa makna il fajr, eh, ila tulu il fajr. Maka ini faedah yang pertama. Bahwa takuna yufidu al-goyah. Sehingga kapan batasan puasa, eh, batasan sahur itu Dia halal di malam hari tetapi haram sampai kapan? Terlihat benang putih di atas horizontal kepekatan malam. Apa yang diinginkan benang di sini adalah over of the horizontal di atas dari ufuk timur yang putih. Maka ini saya yang diturunkan sebuah Arabi yang susah. Bedanya di sini. al haytul Adiyat min al Maka adat dan kebiasaan dan pemahaman jadikan ufuk timur itu dengan benang hitam dan benang putih Al-Quran meniru Arab. Al-Faitul Adiyat min al fil asyir. Namun karena sebagian masih tidak memahami ayat penjelas min al asyir bahwa benang hitam dan benang putih itu adalah waktu fajar. Kan Kemudian juga yang setelahnya pendalilan yang jelas juga akan puasa Ramadan. Maka di hadis penulis akan menjelaskan tentang permasalahan dari yang lain. dari Abi Hurairah Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man nasiya wa huwa sad, au sariba, fal yutimma sunnati." Fa inna ma at'amahullah wa sahara. Hadis hadis yang berikutnya dimaksud menjelaskan tentang pendalilan hadis yang bersifat khusus menjelaskan spek am seperti yang kita baca di hadis-hadis yang lampau. Hadis yang lampau dan hadis Hasan al an ummati anil Anmada anil fata wa ribu alif dan begitu pun beri sindal dari Al-Quran Nasina al aftana ataupun illa man amana iman ilaman ukriha wa qalbuhum mutmainun bil iman maka tiga pendalilan ayat secara umum sini kulit beristidlal yang khusus tentang puasa. Kalau tadi tentang Adi Ibnu Hatim saat menceritakan tentang seseorang yang dalam keadaan pendalilan khotok tidak mengetahui dalil Kemudian disebutkan kembalilah Nabi tidak memerintahkan kepada Adi Ibn Hatim untuk mengkodok puasanya. Karena tidak mengetahui hukum apa. Seperti hadis dari Abi Hurairah yang mutafakun alaih, barang siapa yang lupa jadi dalam keadaan berpuasa kemudian maka disempurnakan puasanya. Kenapa? Fa'inna Allah wa karena Allah menginginkan dengan lupanya itu Allah membantu dirinya untuk menguatkan badannya dengan makan dan minum yang tidak, tak disengaja. Maka hadis yang hadis ini mutafakun Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Hadis yang keempat masih dalam hadis yang keempat tidak ada asal ilmu nasian. Apa i'rab iya, nasian? Masuk hal. Maknanya tidak ada asal ilmu jika seorang yang berpuasa makan nasian i'rabuhu hal masuk dalam keadaan lupa. tidak nasian atau minum dalam keadaan luzatu maka itu adalah rizki dari Allah. waktu itu wa qada'a alaih. Di mana Allah untuk makan dan minum hadiah dari Allah dan tidak usah mengkhianat. Kaidah disebutkan di dalam hadis yang lain mutafakun alaih karena apa ada tambahan salah qada'a alaih. Maka hadis ini seperti di dalam ini disebutkan hadis yang maka hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dari jalan Muhammad bin Isa ibn Qabba hadatsana Ulayya an Hisham an Ibn Sirin an Abi Hurairah maka sanadnya Ibnu Ulayyah Ismail ibnu Ibrahim maka hadis ini hadis yang sahih Terus yang derajatnya juga sahih maka inilah hadis Abi mereka kan masih bisa di Ramadan nasihat. Maka ya. kalimat kisah di Ramadan pun menjadi pendalilan. Adapun kembali kepada hadis agar menyempurnakan puasanya. Dan diri Indah Tirmidzi disebutkan halai man asara sariba nasian salah yusir. Maka ini alaih. Maka lafad ini menjadi syahid dalam kita lambat ini. Maka agar hal yutim saumah. Berarti tidak berpengaruh berbuka. Disebutkan barang siapa yang makan dan minum tetapi lupa, nasihat, irobnya mansum hal-hal dalam keadaan lupa. Maka jawabnya agar dia itu menyempurnakan puasanya. Berarti wajib pendalilannya apa? Guna anisian. Dan hadis Sahli Musad yang mutafakun alaih. Di sini value tim saumahu kendali Dan siapa yang lupa? Assalamualaikum Kemudian pendalilan yang lain wafat salah pada al kafarah Ada nasari hujah bagi kita siapa yang lupa keadaan di siang Ramadan makan dan minum maka di sini salah tidak ada kodok baginya tidak ada kafar dan tiap soal dan indaman, indal kabir. Hendaknya Abu kata Apa faedah dari ziyadah fala qadaqa alaih wala kafar? Fala qadaqa satu, dua, tiga, empat, lima, enam, five, second. Finish. Hah? Apa Umar? Mafa'ala nubuh. Five minutes, finish. Abrahim, dari Bakar. Fala kafarah. Kaidah wala kafarah arada bihi Sekarang orang yang berhubungan badan disengaja. Apa balasannya? Membayar puasa seperti sakit? Iya. Atau gimana? Seseorang sengaja berhubungan badan di siang Ramadan apa bayarannya? al kafar Seperti orang yang sakit atau orang yang musafir membayar dengan mudah satu hari yang dia butuh. Tetapi di hadis kafar yang akan datang di hadis Abi Hurairah di mana ja'at itu ila Rasulillah qala halaktu halaktu di apa bab wujud siam Ramadan. Langsung halaktu halaktu juga lafaz ihtaraktu. Wahai Rasulullah terbakar. Telah hancur aku ya Rasulullah terbakar. Dikatakan mada di apa yang terjadi kepada kamu waktu imro'ati itu di siang Ramadan. Apakah kata Nabi seperti di dalam ayat Al-Quran Fa'idah min min ufar. hal indaka hal tasate antasuma sah dua bulan seterusnya. Dua bulan secara berturut-turut. Ini balasannya. Tidak satu hari tapi dua bulan. Tidak berarti apa? Membebaskan budak. Kalau tidak mampu juga, tidak ada perbudakan sekarang dan makanan. 60 orang. Makanan untuk 60 orang dan hanya satu dari dua bulan dianggap 30 hari jadi enam puluh Maka ini perkara yang besar. Maka kalau doa alaih wala kafarah isyarat. Tetapi berhubungan dengan besar. indah Abdul Rafiq. Mungkin sudah duduk di lafaz ini fala qada'a alaihi wa ada qada' bagi mereka dan tidak ada kafarah memberikan isyarat tadi saya bilang yang berhubungan intim. Memang ada orang berhubungan intim lupa soal. Hah? Lupa gitu. Terus gimana dia bangun Al-Muhim Wallah alam di siang hari dia berhubungan intim. Terus lupa. Pokoknya lagi puasa, lupa. Pak mau bulan puasa, lupanya ataupun bagaimana yang jelas, bisa tidak? Bisa jadi ya. Namanya juga manusia kan, belum ada yang kotor. Dan lupanya kompak. Istrinya kan lupa. lupa. Bisa jadi. Alhasil inilah di dalam hadis. Alaih wala kafarah. Idan faidah lafad wala kafarah. Al-jima ilahir ramadhan. Bisa jadi lupa. Naam. Rasulullah yakul kulub ni adam Setiap bani adam Karena Allah memberikan rizki seperti itu. Nah, kalau rizki itu di hari. Faina Faina itu bagi yang makan dan minum. Seperti man akala di Ramadan yang alaih. Tidak. ada berhubungan ini, maka Allah memberikan makan dan minum. Tidak. Namun di sini sahih menjadi pendalilan bahwa yang diinginkan dengan lupa masuk juga kepada perkara masalah al-jima. Meskipun dia dilakukan dua orang, namun dua-duanya lupa terjadi. Allah wakili permasalahan yang kita bisa berikan dan ini hadis yang terakhir. Sebelum kita tutup ada dua kaidah. Kaidah yang pertama, Zakarna salasa hadis an Abi Hurairah disebut al-qada liman aftara nasian fi nahar Ramadan bal natrukuha minal matan lisi dati ba'd atau lisi dati ba'dihi lalu lisi dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dengan lafaz yang seperti biasa man akala Ramadan nasian kalau qada'a alaihi inna at'amahu maka di sini karena doifun dan di sanatnya Muhammad Ibnu Ubaidillah al azani ataupun Al-Huzan maka dia berulang Muhammad ibnu Ubaidillah al-Khuzari kemudian doifun jiddan Anas hadis hadisnya ditinggal Asa'in matrukul hadis hadisnya sudah fresh maka dari Abi Sa'id al-Khudri ditinggalkan oleh penulis karena doifun jiddan memasukkan hadis Abi Hurairah saja. Dan yang kedua datang dari hadis Abi Hurairah yang bisa ini masih datang sahabat-sahabat dan jalan-jalan yang lain yang ditinggalkan tidak dimasukkan oleh penulis karena doifnya. Maka saya dan yang kedua sebelum kita tutup, hadhil adilah lil akal wasyur. Jika kita ditanya oleh seseorang, ini disebutkan man akala au syariba nasian pendalilan tentang permasalahan al-jima. Al-jima kama dukira fi riwayatin ukhra ma'af wa ada dari lil lil jima dan hakim wa darqutni wa suhu sahih wa lah untuk permasalahan jimat kalimat ini bahwa orang yang berjimat di siang hari Ramadan muta'ammidan wa an Abi Hurairah amara rajulan aftara fi Ramadan an tiqa sahabah au yasin au yutimasikina miskinan maka ini menjadi pendalilan lafaz wala kafara. Barang siapa yang di siang hari Ramadan berhubung intim maka penulis yang pertama mutafakun alaih tidak ada sa'im nasya au saliban nasya nama huwa rizkun sa'adullah ini walau pada aneh ada mutakatun di riwayat disebutkan salah pada aneh di Sekarang kita mengetahui kenapa yuri Yubayin ingin menjelaskan bahwa permasalahan jima ini dia pendalilannya. Tidak ada kafarah. Maka dengan ini selesailah dari masalah yang pertama ataupun pasal yang pertama bahwa tidaklah seseorang dikatakan bakal puasanya kecuali harus terpenuhi tiga perkara. Pertama al-ilm dan yang kedua ingat mengetahui hukumnya al-ilm dan kedua zikir yang ingat dan yang ketiga al -tasun. bukan dipaksa. Kenapa? Tapi ilahuna وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت